Dan sampai detik ini alhamdulillah di masjid yang mubarakah ini di daerah Pasangkayu Kota Mamuju kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kewajiban kita yaitu salat Jumat secara berjamaah maka ini adalah merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Jalla wa ala yang dimana ma'asyarul muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam riwayat yang sahih bahwa afdalus salawat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh salat yang paling afdalnya adalah salat berjamaah di subuh hari di yaumul jum'ah yang di dalamnya Rasulullah alaihi salatu membaca suratus sajadah pada rakaat yang pertama dan surah al-insan pada rakaat yang kedua maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam ini salat yang paling afdal yang para ulama menjelaskan bahwa itu juga dalil yang menunjukkan bahwa hari Jumat adalah hari yang paling afdal Karena solat itu ditegakkan di hari Jumat, di awal hari Jumat, yaitu di subuh hari. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma'asyirul muslimin menyunnahkan dan menetapkan sebagai sunnah beliau alaihi salatu wassalam membaca di rakaat pertama di subuh Jum'ah suratul sajadah dan di rakaat kedua membaca suratul insan Kata para ulama Karena dalam hadis-hadis yang sahih Sebagiannya dalam Bukhari Muslim bahwa tidaklah terjadi Hari kiamat itu melainkan dia umul jum'ah Demikian pula tidaklah Adam AS dilahirkan Kemudian dimasukkan ke dalam surga Kemudian setelah itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Tidaklah semua itu terjadi melainkan di yaumul Jumaah. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyunahkan untuk membaca sajadah dan juga al-insan pada dua rakaat salat fardu al-fajr karena pada kedua surah itu menjelaskan tentang yaumul qiyamah tentang proses penciptaan manusia tentang proses penciptaan manusia dan tentang yaumul kiamah. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua surah tersebut. Maka pada kesempatan yang singkat ini ma'asyarul muslimin, saya ingin menyampaikan secara singkat tafsir di awal dari suratul insan firman Allah Subhanahu wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ila akhiril ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura apakah telah datang kepada manusia ini pada sesuatu masa yang dia belum bisa disebut sebagai manusia belum bisa disebut dengan sesuatu yakni kata mufassirin bahwa mereka ini belum disebut sebagai manusia yakni belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti manusia ini dari tidak ada ma'asyar muslimin dari kematian tidak ada itu kematian yang pertama lalu kemudian setelah itu diciptakan sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira." Lalu kami menciptakan manusia itu dari tidak ada menjadi ada. Dari apa diciptakan manusia itu ma'asyiral muslimin? Min nutfatin amsyaj. Dari sperma yang memancar, yang bercampur dengan dua jenis manusia. Barakallahu fikum. Dari dua jenis manusia lelaki dan perempuan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak keturunan Adam alaihissalam. Mereka dicipta oleh Allah taala dari tidak ada lalu menjadi ada yaitu dari sperma yang memancar Lalu nabtalihi kami uji dia kata Allah. Faja'alnahu sami'an basira. Lalu kami beri dia pendengaran dan penglihatan. Dan hal ini dijelaskan oleh Allah lebih terperinci dalam ayat-ayat yang lain. Demikian pula dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadis yang ma'ruf hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Allah taala menerangkan dalam suratul Hajj يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضع عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد إلى آخر الآية الله Allah menjelaskan pada awal سورة الحج yaitu bahwa wahai seluruh manusia Allah seru kita semua bukan kaum muslimin saja tapi seluruh manusia bahwa bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian sesungguhnya hari kiamat itu adalah sesuatu yang dahsyat yakni sesuatu yang pasti dan itu berat dahsyat perkaranya Hari itu kata Allah, engkau melihat wanita-wanita yang menyusui melepaskan sesuatnya. Engkau melihat wanita-wanita yang hamil melahirkan kandungannya. Engkau melihat manusia seperti orang-orang yang mabuk padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi siksaan Allah pada hari itu amatlah dahsyat. Walakinna azab Allah syadid. Akan tetapi azab Allah yang begitu dahsyat. Lalu kemudian Allah terangkan pada ayat Setelahnya pada ayat kelima Setelah Allah menjelaskan tentang Seruan Allah kepada kita manusia Kemudian Allah mengingatkan tentang hari kiamat Bahwa itu perkara yang dahsyat Lalu Allah mengingatkan pula Pada ayat yang kelima dari surat, suratul hajj Ya ayuhan nas Wahai segenap manusia In kuntum fi raibim minal ba'ath Fa inna khalaqanakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mudghatak mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin wahai segenap manusia kalau kalian ragu tentang hari kiamat tentang hari kebangkitan ketahuilah ingatlah Allah mengingatkan bahwa aku menciptakan kalian wahai manusia dari tanah min turab. Siapa yang dimaksud oleh Allah? Dari ayah kita, bapaknya seluruh manusia ada Adam alaihissalam. Adam alaihissalam diciptakan di awalnya oleh Allah taala dari tanah. Dari tanah bumi ini. Lalu setelah itu Allah menciptakan anak keturunan Adam alaihissalam yang namanya manusia seperti yang Allah sebutkan dalam suratul insan ini. Bahwa kami ciptakan kalian dari air yang memancar, yang bercampur, yakni air sperma. Yang Allah juga sebutkan di suratul hajj tersebut yang telah kita bacakan tadi pada ayat yang kelima. In kuntum fi raibin minal ba'ath Kalau kalian ragu tentang hari kiamat, hari kebangkitan, Lihat pada penciptaan dirimu, pada penciptaan Adam alaihissalam, kemudian pada penciptaan diri-diri kalian. Min turabin, min nutufatin. Dari tanah, dari sperma, air yang memancar. Nutfah min alapatin. Lalu setetes air itu berubah menjadi segumpal darah. Lalu segumpal darah itu berubah menjadi proses segumpal daging. Lalu daging itu ada yang berhasil sempurna tercipta menjadi manusia, ada yang tidak sempurna penciptaannya, lahir cacat atau ada yang tidak lahir, meninggal sebelum dia lahir. Demikian ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuman di dalam menjelaskan suratul Hajj tersebut. Barakallahu fikum maka ma'asyarul muslimin Orang-orang yang ragu tentang hari kiamat Orang-orang yang ragu tentang hari kebangkitan Ini adalah sama dengan orang yang ragu tentang ciptaan dirinya Yang sedang dia dicipta oleh Allah Dan telah dicipta oleh Allah Dan dia berjalan di bumi ini Dengan ciptaan Allah tersebut Tapi dia ingkari hal tersebut Dia ingkari kenyataan dirinya yang telah tercipta. Oleh karena itu Allah beri perumpamaan di dalam ayat yang lain, Huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu alaihi. Dialah Allah yang memulai penciptaan. Penciptaan manusia khususnya. Kemudian Allah mengembalikan kembali ciptaan itu yakni setelah ciptaan itu dari tidak ada menjadi ada lalu mati kembali maka Allah menghidupkan kehidupan yang kedua di hari kiamat barakallahu fikum dan itu lebih mudah bagi Allah wa huwa ahwanu alaih itu lebih mudah bagi Allah mengapa Allah mengajak logika kita akal kita yang sehat kita sekarang tercipta dengan ciptaan yang pertama. Karena kematian dua, kehidupan dua, penciptaan dua kali. Kematian pertama sebelum kita dicipta. Kehidupan pertama sekarang yang kita alami ini. Kematian kedua setelah kita meninggal dunia, dikuburkan di alam kubur. Lalu di hari kiamat kehidupan yang kedua, kehidupan hari kiamat. Sehingga orang kafir mengatakan dalam ayat Ya Allah mengapa amat tanafnata ini wa ahyai ini. mengapa engkau hidupkan kami dua kali dan mem mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali ini krit kritik dari orang-orang kafirin ketika Allah sudah menunjukkan kenyataan yaitu kehidupan yang kedua Walhasil ma'asyar muslimin barakallahu fikum Allah mengajak logika kita bahwa kalau kalian ragu tentang hari kiamat, hari kebangkitan, lihat proses ciptaan dirimu. Bukankah Allah menciptakan kamu di awalnya? Tidak ada contoh sebelumnya. Kita lahir tidak ada contoh sebelumnya bahwa wajahnya si bulan, karakternya si bulan itu menyerupai bulan ini dan itu, tidak ada dari sama sekali dari nol dari tidak ada lalu diciptakan oleh Allah tanpa ada contoh sebelumnya lalu kemudian kehidupan yang kedua apakah itu tidak lebih mudah karena sudah ada contoh tinggal dihidupkan kembali sudah ada contoh kehidupan yang pertama maka itu yang dimaksud oleh Allah taala huwallazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa alaih dialah Allah yang memulai penciptaan kemudian setelah itu dimatikan lalu diciptakan kembali dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang saya katakan tadi ma'asyiral muslimin bahwa orang yang mengingkari hari kebangkitan hari kiamat itu sama dengan orang yang mengingkari tentang ciptaan dirinya yang dia sedang alami sekarang. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah taala mengatakan, "Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura." Kemudian kami memberi petunjuk kepada manusia yang lahir tadi itu. Ya. Ada yang muslim bersyukur kepada Allah. Ada muslim yang kufur nikmat kepada Allah. Ada pula golongan kafir. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur yakni orang-orang muslim, ada yang bersyukur, ada yang kufur nikmat. Walaupun dia masih muslim. Ada orang-orang kafir. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala ma'asyar muslimin. Agar ketika kita dicipta oleh Allah taala lalu Allah memberi kepada kita aturan main dalam kehidupan ini yaitu wahyu Allah Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam lalu Allah perintahkan kita untuk menegakkan Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para salaf para sahabat manusia yang terbaik kita diuji oleh Allah apakah kita mau mengikutinya dan menegakkannya atau kita justru mengabaikannya mengabaikan atau mengkritik protes kepada Allah naudzubillah maka ada hamba-hamba Allah yang lolos dengan ujian itu dia selamat dari berbagai fitnah yang diujikan oleh Allah di muka bumi ini dia berhasil melaluinya dia berhasil menghadapinya dan merintanginya Itulah hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, hamba-hamba Allah yang mukmin. Yang Allah yang mereka ini selalu mengikuti petunjuk Allah. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah, maka sungguh fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan sesat dan sengsara tidak sesat di dunia. Dia tidak sesat dari kebenaran dalam kehidupan dunia ini. Dan tidak sengsara, yakni sengsara di yaumul kiamah dengan azab Allah karena dia meninggalkan kebenaran yang Allah tunjukkan kepadanya di dunia melalui rasulnya, melalui para sahabat dan melalui para duat ilallah. Fala yadhil wa la yashqa. Orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Allah taala. Namun orang yang membangkang, berpaling dari petunjuk Allah, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu Maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Yakni kehidupan yang sempit di dunia ini. Dia tidak bahagia walaupun misalnya dia pemilik kedudukan Walaupun dia misalnya pemilik harta, walaupun dia misalnya memiliki jabatan, dia tidak bahagia. Sempit perasaannya karena dia orang yang berpaling dari petunjuk Allah. Karena dia orang yang berpaling dari Al-Quran, dari sunnah, dari para salaf, para sahabat. Sehingga mereka itu maisha dongka. Kehidupannya di dunia sempit Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati yaama. Adapun kehidupan kiamatnya hari kiamat hari akhirat dibutakan oleh Allah. Naudzubillah, yakni dia akan mendapatkan siksaan. Baik di alam barzakh karena itu juga disebut hari kiamat, kiamat kecil atau lebih-lebih di yaumul akhirah setelah terjadinya kiamat besar di dunia ini. Dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan dia buta Lalu dia mengatakan, "Lima hasyartani Rabbi, lima hasyartani a'ma." Wahai Rabbku, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku di dunia melihat. Kata Allah Ta'ala, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Kata Allah demikianlah ayat-ayat kami dulu di dunia datang kepadamu, sampai kepadamu. Ilmu telah sampai kepadamu, tetapi engkau menyelisihinya engkau menyelisihinya barakallahu fikum kadzalik fakadzalikal yauma tunsa maka demikian pula hari ini sepantasnya engkau dilupakan Fa nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah taala menjadikan kita hamba Allah yang syakiran yang tidak kufur kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah yakni mengikuti petunjuk Allah mengikuti bimbingan Allah, wahyu Al-Quran dan Sunnah, dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita dipalingkan oleh Allah dari golongan kafirin dan berbagai jenis-jenisnya, ataupun dari muslimin yang jahil awam, atau muslim yang memiliki ilmu namun dia menyelisihi ilmunya. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu li fil Qur'anil azim. ونفعني بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ini. Ini firman-Nya di dalam suratul Insan pada ayat yang berikutnya ayat yang keempat. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami mempersiapkan bagi orang-orang kafir yaitu salasila, silsilah rantai, wa aglalan dan belenggu, wa sa'ira dan neraka sa'ir. Untuk orang-orang kafir waliyadu billah yang mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan mengingkari wahyu dari para nabi, nabi Allah Subhanahu wa taala dari para rasul rasul Allah Subhanahu wa taala. Segala jenis kekufuran. Mulai dari zaman nabi yang pertama, rasul yang pertama sampai yang terakhir nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Ketika mereka semua kufur kepada wahyu yang Allah turunkan, maka mereka semua tergolong orang-orang kafirin akan dibelenggu dan dimasukkan oleh Allah taala ke dalam neraka sa'ir mereka kekal di dalamnya waliyadzubillah Naam adapun orang-orang yang masih muslim mereka juga disiksa oleh Allah taala namun mereka tidak kekal dalam api neraka namun mereka tidak kekal dalam api neraka yaitu orang-orang yang masih muslim yang komitmen di dalam mewujudkan kalimat kalimatain syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah walaupun mereka melanggar kewajiban-kewajiban melanggar hak-hak Allah melakukan dosa-dosa kedurhakaan kepada Allah namun mereka masih muslim yaitu senantiasa tauhid bercokol dalam kalbunya, yaitu perwujudan dua kalimat syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mentauhidkan Allah dan tidak memperserikatkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia meninggal dunia Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala setelah memberi ancaman kepada kafirin, Allah taala memberi janji kepada orang-orang yang beriman. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka nanti diberi nikmat oleh Allah minuman-minuman dari surga dari gelas yang campurannya air kabur yakni air yang lembut yang nikmat yang harum yang tidak pernah kita rasakan minuman di dun seperti itu di dunia ini abadah dan makanan surga, pakaian surga, istana di surga, pohon-pohon di surga, sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, mutiara-mutiara, wanita-wanita, jelita, semua kenikmatan surga Allah akan berikan kepada ahlul jannah yang kenikmatan itu barakallahu fikum tidak pernah kita rasakan di dunia ini walaupun sedetik tidak pernah terbenak dalam kolbu kita kita hanya diberi oleh Allah kias-kias di dunia ini. Di dunia ini ada buah-buahan. Nikmat kita makan buah-buahan itu. Di surga juga ada buah-buahan, segala jenis. Segala jenis minuman juga ada di dunia ini, di surga juga ada. Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Di dunia ini ada istri, di surga juga ada. Tetapi namanya istri hakikatnya berbeda dan semua segala kenikmatan oleh karena itu dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman inni a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at walau udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang siapa kata Allah, yang solehin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku persiapkan dengan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh matanya, tidak pernah didengarkan oleh telinganya, tidak pernah terbenti oleh hatinya benaknya sedikit pun. Itulah kenikmatan surga ma'asyiral muslimin. Maka dunia ini kehidupan ujian dari Allah taala. Jangan kemudian kita menjadi abnaid dunia, menjadi pengekor-pengekor dunia yang dengan dunia dan ke keindahan kemegahannya itu kita lalai dengan kehidupan akhirat kita yang dari janji-janji yang dijanjikan oleh Allah taala. Jangan kunu min abnail akhirah. Jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah menjadi anak-anak akhirat, pengikut negeri akhirat yang memanfaatkan dunia dan fasilitasnya keindahan dan kemegahannya, kenikmatannya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Itu tujuannya ma'asyiral muslimin. Wallahu taala a'lamu Semoga Allah taala menggolongkan kita semua ke dalam ahlul jannah dan melindungi kita semua dari ahlun nar. Amin ya rabbal alamin. Mari kita senantiasa memuji Allah taala kemudian bersalawat kepadanya. Innallaha وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام